Karena dengan kita beriman ini, kita kelak akan berkumpul kembali di alam akhirat di surga insya Allah. Inilah modal pokok kita. Inilah pegangan kita. Jangan sampai modal pokok ini berkurang bahkan tugas pokok kita itu adalah menjaga modal pokok ini jangan sampai berkurang karena itu berkumpul seperti ini adalah bagian dari kewajiban kita untuk menjaga jangan sampai iman ini menjadi lemah iman ini ibarat pohon dia harus disiram dan kalau pohon butuh air iman ini butuh ilmu kalau ibadah itu pembuktian iman. Untuk menguatkan iman harus dengan ilmu. Oleh karena itu, yang pertama-tama Allah perintahkan ketika Allah menurunkan Al-Quran bukan perintah beriman, perintah membangun fondasi ilmu dulu. Ikra surah Bikara di Kemudian surah eh, al falah Kelihatan yang kedua, perintah untuk belajar menulis itu semua adalah fondasi ilmu Nah karena itu mencari ilmu seperti ini Ini adalah kewajiban Kalau tidak mencari ilmu Maka iman itu ada Kalau dia hanya sholat, sholat, puasa dan sebagainya Imannya ada Tapi tidak bisa tumbuh dengan baik Dia hanya bisa menikmati sendiri Seperti pohon yang hanya dinikmati sendiri Tapi tidak bisa berbuah orang lain tidak bisa dendamnya dinikmati orang lain. Nah supaya nikmat iman ini bisa tumbuh baik dan bisa dinikmati orang lain, maka kita harus menambah ilmu. Itulah rahasia kenapa kita harus mencari ilmu. Ya, ini baru mukadimah belum saya mulai. di sini insyaallah jadi sambil menunggu yang lain. Nah, itu yang pertama. Allah dan saya selama di sini insya Allah siap eh, uh, 24 jam terserah Bapak Ibu mau konsultasi secara khusus keluarga terserah pokoknya saya siap ikut ya tidak harus jumlahnya banyak kalau mau semua Bapak Ibu saya pribadi ingin ada konsultasi ingin ada uh, uh, ngaji secara khusus silahkan nah, saya di sini tidak punya pekerjaan kecuali hanya isi pengajian jadi nggak ada acara lagi nggak ada kemana-mana saya hanya ikut apa yang bapak ibu bisa uh, manfaatkan dari ilmu saya dan uh, nanti seizin panitia uh, apapun yang mungkin bapak ibu bisa inginkan sesuai dengan bajunya kita kali ini kita akan um, mulai dengan tilawah tilawah bersama-sama membaca Quran karena kita akan membahas tentang surah al rahman eh, memang sudah terjadwal itu yang dikirim oleh Pak Lugi ya. dari hari ini surah al rahman yang ya. Iya surah al rahman Dan kemudian terus nanti sudah terdaftar tema-temanya itu. Nah saya setiap sholat duhur, sholat atau sholat fardu pokoknya dimanapun, mudah-mudahan saya akan selalu misi untuk Itu kebiasaan saya dimana dimanapun saya hadir, selalu saya akan mengisi untuk biar kalau ini nggak nyangkut di sini nyangkut artinya ada ilmu yang bisa nyangkut di sini apapun saya usahakan dengan segala cara bisa ada ilmu yang bisa disampaikan nah, itulah uh, yang biasa saya lakukan dan mudah-mudahan juga di sini bapak ibu uh, bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi bekal nanti di dalam hidup ini menuju Allah suratan dan bahkan saya juga uh, selalu mungkin bawa buku saku yang isinya tulisan-tulisan artikel saya mungkin ada orang ibu yang ingin saya bawa dari Rusia juga bawa bekal dan mudah itu bisa menjadi bagian dari juga uh, pegangan kita yang bisa kita baca. Oke, Bung mari kita semua sekarang membaca surat Al-Rahman pembukaannya beberapa ayat